dalilus saliki ila alfiyati benima malikin. Beliau memasuki pembahasan baru dalam pembahasan Alfiyah Ibnu Malik, yaitu pembahasan mengenai Ali Betida. Yang inti dari pembahasan Ali Betida ini adalah mengenai Mubtada. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke 113 sampai ke 115 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan mubtada'un zaidun wa'adhirun khobar. ya lafat zaid itu adalah mubtada dan lafat Adhirun itu adalah khobarnya. Ya, di mana itu pada contoh in qulta zaidun adhirun man Jika engkau mengatakan zaidun adhirun man Ya, zaid itu memberi uzur kepada orang yang meminta uzur atau zaid itu memaafkan orang yang meminta maaf. Nah, pada contoh ini, maka lafat Zaidun itu adalah mubtada'nya dan lafat adhirun adalah khobarnya. Kemudian beliau melanjutkan wa awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun yaghna fi asarin dhani. Ya. Dan pada contoh kalimat asarin dhani ya, apakah yang berjalan itu adalah dua orang ini atau apakah yang bepergian itu adalah dua orang ini ya sarin itu isim fa'il dari saro yasri ya maka pada contoh ini itu kata yang pertama yaitu sarin itu adalah mubetada. ya sarin itu adalah mubetada. Kemudian wasani fa'ilun Dan kata yang kedua yaitu zani. Zani itu adalah isim isyarah yang menunjukkan dua muzakkar ya. Itu menjadi fa'ilun Jadi lafat zani itu menjadi fa'il yang sudah mencukupkan Artinya sudah mencukupkan kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Atau dengan kata lain telah menempati kedudukannya khobar. Karena kalimat sempurna dalam jumlah ismiyah itu memerlukan mubetada dan khobar. Nah, di sini yang menggantikan khobar adalah fa'ilun, yaitu lafat dhani. Kemudian Eh, Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan waqis wa kastifhaminin nahfyu qad ya atau waqis wa kastifhaminin nafyu qad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad ya waqis ya dan kiaskanlah wa kastifhaminin nafyu ya jadi tadi pada contoh asarin dzani itu didahului oleh hamzah istifham. Nah, itu nanti akan dijelaskan bahwa itu salah satu syarat supaya sarin itu dapat di sarin sebagai mubtada dan dhani sebagai fa'il yang menempati kedudukan khobar. Istifham di sini itu boleh digantikan oleh nafyu. Ya, penafian. Ya, bahwa Kalimat tersebut dapat di-i'rab dengan yang pertama mubtada dan yang kedua fa'il yang menempati kedudukan khobar juga jika didahului oleh nafyu. Wa qad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad. Dan terkadang ya, diperbolehkan untuk mengucapkan seperti contoh faizun ulur rasyad. Nah, di sini apa maksudnya? Tadi dikatakan bahwa seharusnya faizun itu boleh di i'rab mubtada dan ulu di sini boleh di i'rab sebagai fa'il. Ya fa'il dari lafat faizun yang menggantikan kedudukan khobar. Tapi tadi disebutkan bahwa syaratnya kalau tidak didahului istifham, ya didahului oleh penafian. Namun dalam contoh ini tidak ada istifham dan tidak ada penafian. Nah, pada beberapa kondisi atau ada beberapa orang Arab, ya sebagian orang Arab yang mengucapkan hal tersebut. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk ketiga bait ini yaitu qismal mubtada'i. Ya, qismal mubtada'i yaitu dua jenis mubtada'. Kemudian di sini ya Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menjelaskan ketika bait ini beliau mengatakan al-mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua macam. Ya, jadi tiga bait ini membahas kedua jenis mubtada ini. Al-awwalu yang pertama mubtada'un lahu khabarun Jenis yang pertama adalah mubtada yang memiliki khobar. Ya, apa itu? Apa yang dimaksud dengan mubtada? Wa huwa ismun marfu'un fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun 'anil awamilil asliyati. Ya. Jadi yang dinamakan dengan mubtada yang memiliki khobar itu adalah wa huwasmun marfu'un fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun anil awamilil asliyati yaitu isim marfu yang terletak pada awal jumlah ya isim marfu yang terletak pada awal jumlah yang biasanya itu kosong atau tidak terdapat amil asliyah ya, tidak terkandung atau kosong dari al-awamilil asliyati. Kita lihat apa maksud dari al-awamilul asliyatu pada catatan kaki. Al-awamilu jam'u amilin. Ya, lafat al-awamilu itu adalah jamak dari lafat amilun. وقد ذكرت تعريفه وأنواعه في أول باب المعرب والمبني Dan sungguh saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala telah menyebutkan definisi ya dari amil dan juga macam-macam dari amil pada permulaan bab al-mu'rab dan mabni. Kemudian catatan kaki yang kedua, al-awamilul asliyatu yuqabiluhal awamilul al-awamilul asliyatu yuqabiluhal awamiluz zaidatu wa shibahuz zaidati al-awamil al-awamilul asliyah itu perlawanan dengan al-awamiluz zaidah atau yang serupa dengan al-awamiluz zaidah wasayati sayati insya insyaallahu koriban Dan akan datang penjelasan mengenai hal ini ya insyaallah dalam waktu yang tidak lama lagi. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian eh, lanjutan definisi lanjutan dari definisinya ya ismun marfu'un fi awwali jumlatihi ghaliban mujarradun anil awamilil asliyati, kemudian mahkumun alaihi bi amrin. Ya, lafat mubtada itu nanti akan dihukumi dengan suatu perkara. Ya, akan dihukumi dengan suatu perkara. Contohnya apa? Nahwu al-ilmu nafi'un. Ya, al-ilmu nafi'un. Contohnya adalah lafadz Al-ilmu nafi'un. Ya, ilmu itu bermanfaat. Maka di sini lafat ilmu, ya al-ilmu sebagai mubtada dihukumi dengan suatu perkara yaitu nafi'un. Maksudnya adalah sesuatu yang bermanfaat. Fal ilmu ismun ja'a fi awwalil jumlati. Maka lafat al-ilmu itu adalah isim yang datang pada permulaan jumlah atau permulaan kalimat. Lam yadkhul alaihi amilun lafziyun asliyun. Dan lafat al-ilmu tersebut itu tidak ada amil lafzi yang asli yang masuk kepada lafat tersebut. Ya, dia di permulaan kalimat al-ilmu nafi'un. Ya, sebuah isim yang datang di awal kalimat yang tidak kemasukan amil lafzi yang asli. Apa contoh amil lafzi yang asli? Ka harfil jarril asli. Ya, seperti huruf jar yang asli. Awil fi'li atau yang contoh amil yang lain adalah fi'il wa qad hukima alaihi bi amrin. Dan lafat al-ilmu itu ya mahkumun alaihi bi amrin, dihukumi dengan suatu perkara. Apa hukumnya? Wa huwa nafi'un. Ya, hukum yang dijatuhkan kepada lafat al-ilmu itu adalah nafi'un, ya bahwa ilmu itu bermanfaat. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan contohnya adalah firman Allah ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahwa setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Maka di sini Ya lafat kullu itu adalah mubtada. Ya, yang diidhofahkan atau yang disandarkan kepada nafsin. Ya, maka kullu nafsin di sini itu atau kullu itu adalah isim yang datang pada awal jumlah yang tidak kemasukan amil lafzi asli. Yang kemudian dihukumi dengan suatu perkara yaitu dzaiqatu ya atau dzaiqatul mauti bahwa setiap yang berjiwa itu dihukumi apa? Pasti merasakan kematian. <clears throat> Athani, kemudian yang kedua, mubtadaun lahu marfu'un sadda masaddal khobari. Jenis mubtada yang kedua itu adalah mubtada yang memiliki isim marfu' yang dapat yang menggantikan kedudukan khobar atau dapat mengisi kekosongan dari khobar. Wahuwa wasfun. Dan jenis mubtada yang kedua ini itu berupa wasf. Nah, kita lihat catatan kaki apa yang dimaksud dengan wasf di sini. Al-wasfu ma dalla ala ma'nan wa dhatin yang dinamakan dengan wasaf itu adalah sesuatu yang menunjukkan akan makna dan zatnya. Au bima'nan adakko, ya atau dengan makna yang terperinci, ya atau lebih detail, ala ma'nan wasohibihi. Ya, jadi wasaf itu adalah yang menunjukkan akan suatu makna dan yang menunjukkan akan pemilik makna tersebut. Ya, co apa contoh dari wasaf? Kasmil fa'ili wasmil maf'uli. Ya, contohnya adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Wa yulhaqu bil wasfi ma uwila bihi. Ya, dan dapat diikutkan juga kepada wasaf ini apa yang dapat ditakwil menjadi wasaf min kulli jamidin tadammana ma'nahu. Ya dapat ditakwil juga sebagai wasaf itu isim jamid yang mengandung maknanya. Ya apa contohnya? Nahwu a'asadunir rajulani ya a'asadunir rajulani ya singakah kedua laki-laki ini ya kenapa singa itu dapat menjadi wasaf atau sifat karena singa itu mengandung suatu makna. Apa maknanya? Ai asyuja'un. Ya, apakah pemberani? Ya, karena singa itu mengandung makna pemberani. Jadi maksud dari a'asadunir rojulani, ya singakah kedua laki-laki ini? Maksudnya, ya apakah kedua laki-laki ini pemberani? Atau contoh dari wasaf yang lain atau yang dapat ditakwil menjadi wasaf itu adalah atami atamimi ironi ya atami atamimi ironi apakah kedua penyair ini itu adalah tamimi ya apa maksudnya ai amansubun ya apakah dinasabkan atau dinisbatkan kepada bani atau suku Tamim kedua penyair ini. Ya, maka lafat asadun dan tamimiyun itu dapat ditakwil menjadi wasaf. Ya, sehingga dapat menjadi mubtada yang dia itu memiliki isim marfu yang dapat menempati kedudukan khobar. Dalam hal ini adalah ar-rajulani dan asyaironi. Kita kembali ke atas. Yaitu tadi, mubtada yang memiliki isim marfu yang dapat mengisi kekosongan khobar atau dapat menempati kedudukan khobar itu adalah wahuwa wasfun mustaghnin bimarfu'ihi fil ifadati wa itsmamil jumlati. Yaitu mubtada yang berupa wasaf yang dengan isim marfu yang bersamanya itu sudah cukup untuk memberikan faedah dan menyempurnakan jumlah. Ya, artinya tidak perlu khobar. Tapi dengan isim marfu tersebut, itu faedah dari kalimat tersebut sudah dapat dipahami. Dan juga jumlah tersebut sudah menjadi sempurna. Ya, biasanya kan kita dahulu mempelajari yang namanya jumlah ismiyah yang sempurna itu perlu mubtada dan khobar. Nah, di sini tidak ada khobar, tapi ada isim marfu yang dapat menggantikan khobar. Wahadal marfu'u qad yakunu fa'ilan. Dan isim marfu yang datang setelah wasaf tersebut, itu terkadang berupa fa'il. Ya, terkadang berupa fa'il. Au naiba fa'ilin. Ya, atau dapat juga berupa naibul fa'il. Nahwu contohnya manafi'unil kadhibu. Ya, tidak bermanfaat kedustaan. Ya. Maka di sini fanafi'un mubtada'un. Maka lafat nafi'un adalah mubtada'un dan dia berupa wasaf. Ya tadi contoh dari wasaf adalah isim fa'il. Ya jadi nafi'un itu adalah isim fa'il yang berupa mubtada'. Ya, kedudukannya dalam kalimat, kalimat menjadi mubtada. Wal kadhibu fa'ilun sadda masaddal khobari. Dan lafat al-kadhibu, ya dibaca marfu, itu sebagai fa'il dari nafi'un. Ya, kita mengetahui isim fa'il itu dapat beramal seperti amalan fi'il. Ya, sehingga dia dapat memiliki fa'il. Karena itu al-kadhibu menjadi fa'il untuk lafat nafi'un. Kemudian contoh yang lain laisa mahbubun al-mughtabuna. Ya, laisa mahbubunil mughtabuna. Ya, tidak dicintai orang-orang yang ya, suka memfitnah atau suka melakukan ghibah. Ya, tidak dicintai. Ya, maka laisa nafiatun. Ya, di sini laisa adalah nafiatun. Ya, yang membawa, membawa makna nafiah. Kemudian mahbubun ismuha marfu'un. Dan mahbubun adalah isim laisa. Ya, mahbubun adalah isim laisa marfu'un ya dan kita mengetahui isim laisa itu marfu wa asluhu mubtada'un dan asal dari isim laisa itu adalah mubtada kemudian al-mughtabuna di sini bukan sebagai khobar laisa tetapi apa naibu fa'ilin sadda masaddal khobari Al-mughtabuna di sini ya naibul fa'il yang menempati kedudukan khobar. Kita lihat lafat mahbubun itu isim maf'ul. Ya, dia juga wasaf. Dan kita mengetahui mahbubun atau isim maf'ul itu juga dapat beramal seperti amalan fi'il. Ya, yaitu fi'il yang majhul. Maka fi'il majhul itu memiliki naibul fa'il. Nah, di sini naibul fa'ilnya adalah al-mughtabuna. Demikian juga ya amaktubunil wajibu ya apakah ya tugas itu sudah ditulis ya, apakah sudah ditulis tugas ya maka di sini maktubun itu juga eh, dia isim maf'ul yang dapat beramal seperti amalan fi'il sehingga dia bisa memiliki ya isim marfu yang datang setelahnya di i'rab sebagai naibul fa'il yang dapat menempati kedudukan khobar. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan contohnya ada pada firman Allah Ta'ala. Ini dalam surat Ibrahim ayat ke-46. Ya. Qala Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibra surat Maryam ayat ke-46 ya bahwa ayah dari Ibrahim ya ini menghikayatkan ucapan ayah Ibrahim kepada anaknya ya berkata ayah dari Ibrahim apakah engkau benci kepada sesembahan-sesembahanku wahai Ibrahim maka apa di sini yang menjadi syahid di sini? Yaitu aroghibun anta. Ya, aroghibun anta. mu mubetadaun. Maka lafat roghibun itu adalah mubetada. Wa anta fa'ilun sadda masaddal khobari. Ya, karena roghibun di sini adalah wasaf, ya isim fa'il yang dapat beramal seperti amalan fi'il, maka dia dapat memiliki fa'il yang dapat menggantikan kedudukan khobar. Dalam hal ini adalah lafat anta. Wahadal mubtada'ul ladhi lahu marfu'un sattamasattal khobari yushtarotu fihi thalathatu syurutin dan mubtada yang memiliki isim marfu yang dapat menempati kedudukan khobar tadi. Nah, mubtada yang seperti ini itu disyaratkan baginya tiga syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an tamida ala nafyin awistifhamin. Lafat mubtada tersebut itu harus bersandar kepada penafian atau istifham Ya, atau mudahnya mubtada yang memiliki tadi isi marfu yang dapat menempati kedudukan khobar itu harus didahului oleh penafian atau istifham. Kama fil amthilati. Ya, sebagaimana dalam contoh tadi. Ya, tadi contohnya misalkan mana fi'unil kadhibu. Ya, mana fi'unil kadhibu itu didahului oleh penafian. Kemudian contoh yang didahului oleh istifham amaktubunil wajibu yaitu didahului oleh hamzah istifham. Wahada ra'yul basriyina illal akhfasha. Yang mensyaratkan bahwa mubtada yang seperti ini itu didahului oleh penafian atau istifham itu merupakan pendapat dari para ulama nahwu dari Basrah ya dari madhab Basriyun. Ya kecuali Akhfash. Artinya Akhfash al-Akhfash itu tidak berpendapat demikian. Kemudian wa madhabul kufiyina annahu la yush, la yushtaratu dzalika atau la yashtaritu dzalika. Ya, dan adapun madhab dari para ulama nahwu dari Kufah ya al-Kufiyun itu mereka tidak mensyaratkan hal tersebut. Yang tidak mensyaratkan bahwa harus didahului oleh penafian atau istifham. Ya. Wa yujizuhu wa benu malikin ala qillatin. Dan penulis dari Ibnu Malik atau maaf dan penulis dari Alfiyah yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memperbolehkan hal tersebut walaupun jarang. Ya, tadi beliau mengisyaratkan dengan qad yajuzu, ada qad di situ. Ya, artinya boleh, akan tetapi ya jumlahnya jarang atau sedikit saja. Apa yang mendasari beliau ya? Wa qad warada 'anil Arabi, ya karena itu ya sampai atau diucapkan oleh orang Arab Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Ya fa khairun nahnu indan nasi minkum. Ya bahwa kami itu lebih baik di sisi manusia daripada kalian. Idza ta'il muthawwibu qala ya Ya, karena ketika ada seorang yang meminta tolong yang dia itu muthawwib, nanti akan dijelaskan apa itu muthawwib berkata yala. Ya, ini juga nanti akan ada penjelasannya. Kita lihat di catatan kaki. Al-musawwibu minat taswibi. Ya, dan lafat al-musawwib itu dari at-taswib. Ya, sawwaba yusawwibu taswiban. Ya, kemudian musawwibun musawwabun. Nah, apa maksudnya? Wa asluhu an yaji ar-rajulu mustasrikhon. Ya dan asalnya asal dari eh, bait tersebut itu ada seorang laki-laki yang datang ya berteriak meminta tolong. Ya, berteriak meminta tolong. Fayaluhu bi thawbihi liyura wa yushtahara. Dan laki-laki tersebut itu <clears throat> ya Ya, dan laki-laki tersebut itu menampakkan bajunya. Ya, sehingga dapat terlihat dan tersiar. Ya. Summa summiyat du'a'u tathwiban lidzalika. Maka orang yang memohon pertolongan atau meminta pertolongan dengan cara seperti ini ya dengan memperlihatkan bajunya supaya tampak itu dinamakan dengan tathwib Kemudian di akhir eh, bait tadi itu ada kata-kata kolayala Ya kolayala Ya artinya apa? Ai ya la fulanin. Ya ai ya la fulanin. Yaitu ada pembahasannya dalam uslub istighothah. Ya dalam uslub istighothah. Ya, dalam uslub istighofah itu setelah ya itu nanti ada dua macam lam. Ya, lam yang diberi harokat fathah seperti ini ya lafulanin Kemudian nanti eh, lam yang diberi harokat kasroh ya li. Ya yang diberi harokat fathah itu adalah orang yang kita mintai tolong, yang dimintai tolong. Kemudian yang diberikan harokat Jar itu adalah yang diberi uh, yang ditolong, ya, yang dimintai untuk ditolong. Ya, nanti ada mustaghoth bihi itu lamnya fathah ya la fulanin. Nanti ada mustaghoth lahu yang diberi harokat kasroh. Ya ini uh, pembahasannya nanti ada pada istighothah. Kemudian wahua makulul qawli dan lafat ya la itu adalah ya isi dari perkataan atau maf'ulun bihi dari fiil qala. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Ya. Fa khairun, maka lafadz khairun pada bait ini mubtada'un, itu mubtada. Wa nahnu fa'ilun satta masattal khabari. Dan nahnu itu adalah fa'il yang menempati kedudukan khobar. Kemudian, kemudian walam yasbiqil wasfu khairun atau walam yusbaqil wasfu khairun binafyin walastifhamin. Ya walam yusbaqil wasfu khairun binafyin walastifhamin. Dan wasaf di sini yaitu khairun yaitu tidak didahului oleh penafian atau istifham. Ya, maka di sini karena ada ucapan dari orang Arab seperti ini, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala juga menganggap bolehnya hal ini. Athani, kemudian syarat yang kedua, an yakuna an yakuna marfu'ul wasfi isman dhahiran au dhamiran munfasilan ya an yakuna marfu'ul wasfi isman dhahiran au dhamiran munfasilan dan yang menjadi marfu'nya wasaf atau isim marfu' yang datang setelah wasaf tersebut itu harus berupa isim dhahir Ya, isim dhahir Ya, tadi contohnya maktubunil wajibu. Ya, isim dhahir al-wajibu au domiron munfasilen, Atau boleh domir, tapi domirnya domir munfasil. Ya, contohnya apa? Ini khairun nahnu. Kita mengetahui bahwa nahnu merupakan domir munfasil. Ya, kama fil amfilati, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah diberikan tadi. Fa'inkana domiron mustatiron lam yasudda masaddal khobari. Kalau domirnya itu adalah domir mustatir, maka itu tidak dapat menggantikan kedudukan khobar. Ya. Ala ro'yil aktharina. Jadi jika domirnya itu domir mustatir, itu tidak dapat ya, menempati kedudukan khobar menurut mayoritas ulama nahwu, ya menurut pendapat mayoritas ulama nahwu. Contohnya apa? Nahwu aqaimun khalidun am qa'idun. Ya. Apakah khalid itu berdiri atau duduk? Ya. qa'idun khobarun limubtada'in mahdufin. Maka lafat qa'idun itu adalah khobar untuk mubtada yang dihapus. Apa yang dihapus? Ai huwa qa'idun ya huwa itu kembalinya kepada Khalid ya jadi ada yang dihapus yaitu huwa ya maka karena di sini itu domirnya tersembunyi ya dihapus maka tidak dapat di i'rab dengan i'rab yang tadi artinya kita melihat wasaf dari qaidun ini ini tidak memiliki fa'il ya karena di sini domirnya itu domir yang mustatir Berbeda dengan qaimun khalidun. Ya. Kalau di sini qaimun ya boleh di i'rab sebagai mubtada karena khalidun di sini dapat menjadi fa'ilnya. Ya kan tetapi wa ajaza ba'duhum <coughs> ya. Wa ajaza ba'duhum atfaha ala qaimin. Ya kan tetapi sebagian dari ulama nahwu itu ada yang memperbolehkan qaidun ini itu diatofkan kepada qaimun ya diatofkan maka fahiya mubtadaun mithluha maka dia menjadi mubtada sebagaimana qaimun wa fiha dhamirun mustatirun huwal fa'ilu maka kalau qaidun itu di'arab sebagai atof artinya menjadi mubtada maka dia mengandung domir mustatir yang menjadi fa'ilnya. Sadda tel khobari dan domir mustatir tersebut itu menempati kedudukan khobar. Wahada wajihun. Ya, dan ini penjelasan ini itu sudah jelas. Ya. Kemudian eh, syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga dari sebuah mubtada yang boleh memiliki isim marfu yang dapat menempati kedudukan khobar. Athalithu yang ketiga, an yatimmal kalamu bihadal marfu'i. Ya, dengan isim marfu tersebut, maka kalam atau kalimat menjadi sempurna. Ya, ini syarat yang ketiga. Fa'in lam yatimma bihi al kalamu lam, ya, lam yajuz. Ya fa illam yatimma bihil kalamu lam yajuz. Jika dengan isim marfu tersebut itu kalam menjadi tidak sempurna atau tidak sempurna kalam, maka tidak boleh ya mubtada atau isim tersebut di i'rab sebagai mubtada. Ya. Contohnya apa? Nahwu aqaimun walidahu Muhammadun. Ya imun walidahu Muhammadun. Ya. Apakah ya e, berdiri ya kedua orang tuanya Muhammad. Fala yajuzu an yakuna qaimun mubtada'an. Maka tidak boleh lafadz qaimun tersebut di i'rab sebagai mubtada' li'annahu la yustaghna bimarfu'ihi walidahu. Karena makna dari kalimat ini itu tidak sempurna, ya tidak cukup sempurnanya dengan tambahan isim marfu'nya yaitu walidahu. Ya, kenapa? Di situ ada domir hu. Ya, hu itu masih belum jelas. Ya, li'annad domiro yahtaju ila mufassirin yasbiquhu. Ya, domir hak tersebut itu memerlukan kepada sesuatu yang menafsirkan hak tersebut yang datang setelahnya. Ya. Apa itu? Yaitu lafat Muhammadun. Bal Muhammadun mubtada'un muakhorun. Bahkan lafat Muhammad itu adalah mubtada' yang diakhirkan. Wa qaimun khobarun muqaddamun. Dan lafat qaimun itu adalah khobar yang didahulukan wa walidahu fa'ilun liqaimin. Ya, maka walidahu itu menjadi fa'il bagi qaimun. Ya, atau wa walidahu fa'ilun liqaimun. Ya, maka lafat walidahu itu menjadi fa'il untuk lafat qaimun. Fahuwa fa'ilun lil wasfil waqi'i khobaron la lil mubtada'i. Dan walidahu itu menjadi fa'il untuk wasaf. Wasafnya apa? Qaimun. Akan tetapi imun itu menjadi khobar, bukan mubtada. Ya, karena itu dalam hal ini, lafat imun itu tidak boleh di Arab sebagai mubtada. Ya, harus khobar. Karena dengan marfuknya tadi, yaitu walidahu, masih belum sempurna. Masih ada domir yang perlu dijelaskan. Kemudian Wa lam annahu laisal muradu biqaulina satta sattal khobari anna lahu khobaron mahdzufan. Dan ketahuilah, ya bukan maksudnya dengan ucapan kami saddama sattal khobari, bahwa ada khobar yang dihapus. Balil muradu annal marfu'a aghna anil khobari. Tapi maksudnya bahwa isi marfu yang datang setelah wasaf tersebut atau datang setelah marfu atau datang setelah mubtada tersebut itu sudah cukup untuk menggantikan khobar. Ya bukan berarti ada khobar yang dihapus, tapi dia cukup untuk menggantikan khobar. Mengapa li syiddati shibahil wasfi bil fi'li? Ya karena kuatnya kemiripan wasaf dengan fi'il. Ya, jadi saking miripnya wasaf tersebut dengan fiil, ya dia dapat beramal seperti amalan fiil, maka isim marfu yang datang setelahnya itu sudah mencukupi. Kemudian kita lanjutkan Qala Ibnu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan mubtada'un Zaidun wa 'adzirun khabar ila akhirih. Ya, jadi ucapan Ibnu Malik mubtada'un zaidun wa adhirun khobar, dan seterusnya. Ai inna zaidun mubtada'un. Bahwa lafat zaidun itu adalah mubtada. Ya tadi pada kalimat zaidun adhirun mani'tadhar. Ya. Wa adhirun khobarun lahu. Dan adhirun adalah khobar bagi mubtada tadi. Fi qawlika pada ucapanmu, zaidun adhirun mani'tadhar ya pada kalimat zaidun adhirun man ya'tadhar. Wa fi qaulika dan pada ucapanmu asarin dzani ya apakah yang pergi adalah dua orang ini? Al awwalu mubtada'un. Kata yang pertama yaitu sarin itu adalah mubtada. Ya dan dia wasaf karena dia isim fa'il dari saro yasri. Wathani dan yang kedua yaitu isim isyarah dhani itu adalah uh, fa'il ya wa thani fa'ilun aghna 'anil khabari dan dhani itu fa'il yang ya mencukupkan kalimat tersebut dari khobar artinya dia dapat cukup untuk menggantikan khobar Kemudian waqis ala hadainil mubtada'ainil madhkuraini ya waqis ala hadainil mubtada'ainil madhkuraini ma syabahahuma. Ya dan kiaskanlah kepada dua mubtada yang disebutkan ini itu apa-apa yang serupa dengannya. Ya. Kemudian waqala uh, eh, thumma ya thumma dzakara anna nafya mithlul istifhami fi dhalika. Ya, kemudian beliau uh, menyebutkan bahwa penafian itu serupa dengan istifham dalam hal tersebut. Ya. Waqala kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan innahu yajuzus ya innahu yajuzus ya innahu yajuzus ti'malu hadzal wasfi. Ya ya bahwa ya tiak isti'malu hadzal wasfi boleh ya digunakan wasaf ini ya, artinya boleh uh, e, di i'rab sebagai mubtada walau lam yasbaqahu nafyun wala istifhamun walaupun wasaf tersebut itu tidak didahului oleh penafian atau istifham ya wa hadza fihi isyaratun ila ra'yil kufiyina. Ya, dan dalam penjelasan ini itu terdapat isyarat bahwa beliau condong kepada pendapat ulama Kufah ya, atau ulama nahwu dari Kufah. Kemudian Asyaih Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu kembali mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait yang ke 116 dari Alfiyah beliau. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wathani mubtadan wadal wasfu khabar in fi siwal ifradi tibaqan istaqor. Ya. Tadi pada keadaan yang pertama itu kata yang pertama itu wasf itu di i'rab sebagai mubtada, kemudian isim yang kedua itu di i'rab sebagai uh, marfu yang dapat menggantikan kedudukan khabar Nah, di sini ada kondisi lain, yaitu wathani mubetadan. Kata yang kedua itu Arab sebagai mubetada. Wadhal wasfi khobar. Ya, dan wasfnya itu justru Arab sebagai khobar. Kapan itu? In ifrodi tibakonis takor. Ya. Artinya pada keadaan ya di mana dua lafat tersebut artinya wasaf dan isim marfu yang datang setelahnya, itu tibekon, ya, dia itu sama. Sama dari sisi apa? Dari sisi e, bilangannya. Ya, sama dari sisi bilangan, namun siwal ifrod. Ya, kecuali mufrod. Artinya apa? Misalnya jika kata yang pertama itu musanna, kemudian kata kedua juga musanna. Atau kata yang pertama itu jamak, kemudian kata yang kedua juga jamak. Nah, pada kondisi seperti itu, maka kata yang kedua itu dianggap sebagai mubtada, kemudian kata yang pertama yaitu wasaf itu dianggap sebagai khobar. <clears throat> Nah, kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk bait ini yaitu ahwalul wasfi ma'a marfu'ihi yaitu keadaan wasof bersama dengan isim marfu'nya. Kemudian beliau menjelaskan lil wasfi ma'a. Ya, di sini tertulis furu'ihi. Ya, furu'ihi. Tapi kalau di <clears throat> PDF yang lama itu lil wasfi ma'a marfu'ihi. Dan sepertinya yang tepat ma'a marfu'ihi karena judulnya saja ahwalul wasfi ma'a marfu'ihi maka lil wasfi ma'a marfu'ihi thalathu halatin ya bagi wasaf bersama dengan isim marfu yang datang setelahnya itu ada tiga keadaan <clears throat> al-ula yang pertama ya di sini sebagai muannats al-ula karena al-halatul ula ya. Al-ula yang pertama an yatatabaqa fil ifrodi bahwa baik wasof dan isim marfu yang datang setelahnya itu sama-sama mufrad ya atau sepakat dalam mufrad atau ya sama-sama mufrad dari segi bilangannya tadi. Contohnya apa? Nahwu ahadirunid doifu. Ya, apakah hadir tamu tersebut? Maka perhatikan lafat hadirun itu mufrad. Dan ad-doifu itu juga mufrad. Kemudian, ma mahzumunil haqqu. Ya, tidak akan dikalahkan kebenaran. Maka perhatikan lafat mahzumun sebagai wasif itu mufrad dan al-haqqu sebagai isim marfu yang datang setelahnya juga mufrad. Nah, kalau sama-sama mufrad ini bagaimana? Fayajuzul wajahani. Maka diperbolehkan dua sisi atau dua cara untuk mengi'rab kalimat ini. <clears throat> Al-awwalu, ya wajah yang pertama atau cara mengi'rab yang pertama, an yakunal wasfu mubtada'an Ya, wasafnya itu di Arab sebagai mubtada. Jadi hadirun itu mubtada, mahzumun itu juga mubtada. Wa ma ba'dahu fa'ilan au na'iba fa'ilin sadda masaddal khobari. Dan isim marfu yang datang setelahnya itu di Arab sebagai fa'il atau naibul fa'il yang dapat menempati kedudukan khobar. Maka contohnya pada ahadirunid doifu, ad-dhaifu itu di i'rab sebagai fa'il. Sedangkan pada ma mahzumunil haqqu al-haqqu itu di i'rab sebagai naibul fa'il. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Yu'rabu fa'ilan idza kana al-wasfu isma fa'ilin. Ya. Di i'rab sebagai fa'il jika wasfnya itu adalah isim fa'il. Maka tadi contohnya eh, ahadirunid doifu karena hadirun itu isim fa'il, maka ad-doifu di'irab sebagai fa'il. Wa na'iba fa'ilin idza kana wasfu isma maf'ulin. Dan isim marfu tersebut di'irab sebagai naibul fa'il jika wasfnya itu adalah isim maf'ul. Contohnya apa? Ma mahzumunil haqqu. Ya, mahzum di sini isim maf'ul, maka al-haqqu di i'rab sebagai naibul fa'il. Kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh tadi. Kita kembali ke atas. ya kemudian athani, ya wajah yang kedua atau cara mengi'rab yang kedua an yakunal wasfu khabaron muqaddaman wa ma ba'dahu mubtada'an muakhkharan. Bahwa kata yang pertama atau wasf itu di'rab sebagai khobar muqaddam. Ya, contohnya tadi ya ahadirunid dhaifu, hadirun itu di'rab sebagai khobar muqaddam. Wa ma ba'dahu mubtada'an muakhkharan. Dan yang datang setelahnya yaitu ad-dhaifu itu diangrob sebagai mubtada muakhir. Ya. Wa mahallu jawazil wajhaini ya dan kapan diperbolehkannya dua cara mengi'rab ini dan tempat diperbolehkannya dua cara mengi'rab ini idza lam yamna min ahadihima mani'un. Ya. Ketika tidak ada penghalang yang menghalangi ya kedua i'rab ini. Ya, artinya kalau ada penghalang maka hanya boleh salah satu dari yang i'rab tersebut. Fa in wujida mani'un ta'ayyanal wajhul akharu. Maka jika terdapat adanya mani', terdapat adanya penghalang, maka menjadi jelas bahwa i'rabnya itu pasti e, cara mengi'rab yang lain, Ya, artinya hanya salah satu saja dari dua cara mengi'rab ini. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dalam surat eh, Maryam ayat ke-46 tadi yang sudah kita eh, baca. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-46 yang menghikayatkan ucapan dari uh, ayah Ibrahim ya, mengatakan kepada Ibrahim, eh, apakah engkau benci ya rogibaan itu membenci eh, apakah engkau membenci sesembahan-sesembahanku wahai Ibrahim? Ya. Maka di sini fa'anta fa'ilun sadda masaddal khobari kama taqaddama. Maka lafat anta di sini itu harus di i'rab sebagai fa'il yang dapat menempati kedudukan khobar sebagaimana telah berlalu penjelasannya wala yu'rabu arroghibun khobaron muqaddaman. Dan roghibun di sini itu tidak dapat di'arab sebagai khobar muqaddam, wa anta mubetadaan mu'akhoron, dan anta di sini juga tidak boleh di'arab sebagai mubetada yang mu'akhor. Artinya untuk arroghibun anta an hati ya Ibrahimu, itu hanya ada satu kemungkinan i'arab. yaitu i'arab di mana Rogibun itu adalah mubtada dan anta itu adalah fa'il yang menempati kedudukan khobar. Tidak boleh di'rab sebagai rogibun khobar muqaddam dan anta sebagai mubtada muakhir. Mengapa? Ya, ada dua sebab. Li amro ini karena adanya dua sebab ini. <clears throat> Al-awalu, ya perkara yang pertama, anna fihi taqdiman wa ta'khiran. Ya. Karena kalau khobar muqaddam kemudian mubtada muakhir, di situ nanti akan ada takdim dan takhir. Ya. Artinya ada takdir di situ. Karena apa? Hukum asalnya jumlah ismiyah itu mubtada di awal. Kemudian khobar di akhir. Kalau di Erop rogibun itu khobar, maka ada takdim dan takhir. Ya. Wal i'rabul awwalu laisa fihi taqdimun wala ta'khirun. Sedangkan cara mengi'rab yang pertama ya, yang tadi an yakunal wasfu mubtada'an itu tidak ada takdim dan tidak ada takhir. Artinya mengikuti hukum asal bahwa kalimat atau jumlah ismiyah didahului oleh mubtada'. Ya, dan di sini hukum asal yang tidak perlu adanya takdir. <clears throat> Itu yang pertama. Athani, kemudian yang kedua, yalzamu alaihil faslu bainal amili wal ma'muli. Ya. Karena di sini kalau misalnya eh, di sini itu kita i'rab raghibun sebagai mubtada. Nah, di sini rogibun itu memiliki makmul. Ya. Maka antara makmulnya apa? Yaitu an alihati. Ya. Maka kalau misalnya kita i'rab seperti itu, maka kita melihat adanya fasl, Ya, adanya sesuatu yang memperantarai antara amil dan makmulnya. Ya. Bagaimana penjelasannya? li anna an alihati muta'alliqun bil khobari. Karena tadi an alihati itu muta'alliq dengan khobar yaitu arogibun Ya atau maaf jika tadi arogibun anta kalau rogibun itu dianggap sebagai khobar ya kemudian eh, roghibun dianggap sebagai khobar dan anta dianggap sebagai eh, mubtada yang muakhor maka membawa konsekuensi bahwa antara rohibun yaitu khobar dan makmulnya yaitu an alihati itu ada sesuatu. Yaitu tadi lafat rohibun itu menjadi amilnya, kemudian an alihati itu menjadi makmulnya. Ya maka rohibun itu adalah amilnya, kemudian makmulnya itu adalah alihati fahuwa makmulun lahu dan an alihati itu makmul bagi ar-raghibun. Maka apa konsekuensinya? Wa fasola fasala bainahuma bi ajnabiyyin. Maka antara amil dan makmul itu ada perantaraan sesuatu yang asing. Ya. Wa huwal mubtada'u anta, yaitu mubtada anta. Ya, jadi kalau di Arab tadi raghibun khobar dan mubtada'nya anta, maka antara amil dan makmul itu ada sesuatu yang asing ya yaitu mubtada anta ini. Wa innama kana ajnabiyan dan ini sesungguhnya ya anta ini hanya menjadi sesuatu yang asing antara amil dan ma'mulnya. Ya. li al khabara laisa amilan fil mubtada'i. Karena khobar itu tidak dapat menjadi amil untuk mubtada. Sehingga raghibun tidak dapat menjadi amil untuk anta. Bikhilafi kauni anta fa'ilan. Ya berbeda jika anta itu di i'rab sebagai fa'il. Fa innahu maf'ulun arogibun. Maaf, fa innahu ma'mulu arogibun. Ya dan anta ini adalah ma'mul bagi arogibun. Ya, fa innahu ma'mulu arogibun karena arogibun di sini adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il menjadi amilnya dan makmulnya adalah anta. Ya. Falam yufsol bi ajnabiyyin, ya maka tidak diperantarai oleh sesuatu yang asing antara amil dan makmul. Ya, oh, berarti tadi ya fusila bainah wa qad fusila bainahuma bi ajnabiyyin. Nah, di sini falam yufsol bi ajnabiyyin. Maka tidak diperantarai oleh sesuatu yang asing wa innama fusila bima'mulihi. Ya. Akan tetapi diperantarai oleh makmulnya. Ya, ini menjadi alasan mengapa tadi pada contoh ayat tadi itu tidak dapat i'rab sebagai eh, khobar muqaddam dan mubtada muakhir, Karena ada sesuatu yang menghalangi. Yang menghalangnya dua perkara tadi. Al-halatu thaniyatu, ya keadaan yang kedua untuk wasaf bersama dengan isim marfu'nya. <clears throat> an yatatabaqa tathniyatan au jam'an. Ya bahwa kedua kata tersebut itu sama-sama musanna atau sama-sama jamak. <clears throat> Jadi sama-sama sepakat ya atau sama-sama dua kata tersebut wasaf dan juga uh, isi marfuknya itu sama-sama muthanna atau sama-sama jamak. Contohnya apa? Nahwu afa izanil muhammadani. Ya, apakah dua Muhammad tersebut itu lulus atau sukses? Ya. Maka perhatikan faizani itu sebagai wasaf itu muthanna. Kemudian Eh, al-muhammadani itu juga muthanna. Atau afaizunal muhammaduna, ya apakah para muhammad tersebut itu lulus? Maka lafat faizuna sebagai wasaf itu jama' dan al-muhammaduna sebagai uh, eh, isim marfu yang datang setelahnya juga jama' Maka ini maksudnya sama-sama muthanna atau sama-sama jama' Maka apa? wa yata'ayyanu an yakunal wasfu khobaron muqaddaman. Maka kalau kondisinya seperti ini menjadi jelas ya bahwa wasfnya itu di Arab sebagai khobar muqaddam. Ya. Wa ma ba'dahu mubtada'an mu'akhkharan dan yang datang setelahnya itu di Arab sebagai mubtada' muakhkhar. Maka faizani dan faizuna itu di Arab sebagai khobar muqaddam dan al-muhammadani dan al-muhammaduna itu di Arab sebagai mubtada muakhir. Nah, inilah yang dimaksud dalam bait ini ya wasani mubtadan wadal wasfi khobar. <clears throat> Wala yajuzu i'rabul wasfi mubtada'an. Dan wasf di sini tidak boleh di Arab sebagai mubtada'. Mengapa? li'annahu bimanzilatil fi'li. Karena wasaf di sini itu menempati kedudukan fi'il. Ya. Wal fi'lu yatajarradu min alamati tathniyati wal jam'i ala afsahil lughataini. Dan yang namanya fi'il ya, fi'il yang memiliki fa'il berupa isim dhohir, ya, walaupun isim dhohirnya itu uh, mufrad atau musanna atau Jama itu dia terbebas dari tanda musanna dan Jama, Ya. Jadi misalnya zahabal Muhammad, zahaba Muhammadun. Kemudian zahabal Muhammadani. Kemudian zahabal Muhammaduna. Maka zahaba tidak berubah. Ya, dia kosong dari tanda musanna dan juga kosong dari tanda jamak. Ala afsahil lughataini, ya menurut yang paling fasih dari dua dialek. Ya, karena kita mengetahui bahwa ada dialek yang lain yang memberikan tanda tasniyah dan jamak kepada fiil, yaitu pada dialek akalunil barorisu, Ya akalunil baroghisu. Maka di sini eh, akala di sini diberikan wawu jamaah. Ya, ini akan ada penjelasannya pada yaitu itu pembahasannya pada bab fiil. Ya. Akan tetapi yang lebih fasih itu eh, fiil tidak mengandung tanda musanna atau jamak. Ya kama sayati insyaallahu fi babil fa'ili. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallah pada bab fa'il. Ya wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh untuk keadaan yang kedua ini itu ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awa mukhrijiyahum ya awa mukhrijiyahum apakah mereka akan mengusirku <clears throat> ya awa mukhrijiyahum apakah mereka akan mengusirku kita lihat catatan kaki untuk hadis ini ya hadza <clears throat> Hada juz'un min hadithi Aisyata radhiyallahu anha Ini merupakan penggalan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya fi bada'il wahyi, ya hadis mengenai permulaan wahyu. Ya, ini hadis yang panjang wa fihi dan di dalam hadis tersebut itu terdapat penggalan faqala waraqatu benu naufalin. Ya maka berkata Waraqah bin Naufal. Ya, beliau mengatakan laitani aku nuhayyan ya id yukhrijuka qaumuka. Ya, Warokoh bin Naufal beliau mengatakan ya uh, beliau mengatakan ya laitani aku nuhayyan id yukhrijuka qaumuka. Ya, beliau mengatakan ya andaikan aku ya sekiranya masih ya hidup dan muda ya ketika engkau diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda awa mukhrijiyahum ya apakah mereka yaitu kaumku itu akan mengusirku. Qala na'am Ya, maka Warokoh bin Naufal beliau mengatakan, iya, ya bahwa kaummu akan mengusirmu. Al-haditha, ya ini penggalan dari hadis muttafaqun alaihi. Yang hadis ini itu uh, disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari perawi yang sama. Wa mukhrijiyah dan arab dari mukhrijiyah tadi asluhu mukhrijuna Ya, asal dari mukhrijiyah itu adalah mukhrijuna. Jam'u mukhrijin. Ya, jamak mudzakkar salim bagi mukhrijun. Minal ikhroji. Ya, dari kata ikhroj, mengusir. Ya, akhroja, yukhriju, ikhrojan. Falamma udhifa ila ya'il mutakallimi hudifatin nunu lil idhofati. Maka ketika mukhrijuna itu diidofahkan kepada ya mutakallim, maka nun itu dihapus. Ya, kita mengetahui dalam itu karena idofah. Kita mengetahui karena kalau idofah itu kalau isim biasa itu tanwinnya dihilangkan, kalau untuk jamak mudzakkar salim itu nun yang dihilangkan. ma'at wa sakinatin wa ya'un maka akan bertemu wawu sakinah yaitu wawu yang ada pada mukhrijuna dan ya yaitu ya mutakallim. Fa'ubadilatil wawu ya'an. Ya maka wawu yang ada pada mukhrijuna itu diganti dengan ya. Wa udghimat fil ya'i. Dan ya tadi itu dileburkan, diidghamkan kepada ya mutakallim. Wa ubadilatid dhammatul lati qoblal wawi kasrotan. Dan dhammah ya yang ada pada mukhrijuna ya jimnya itu kita lihat itu dhammah ya apa jim yang dat, ada ditulis sebelum wawu itu harokatnya dhammah itu diganti dengan kasroh ya takmilan ya kasrotan takmilan litakhfifi digantikan dengan kasroh untuk menyempurnakan ya ringan untuk meringankan karena kalau dibaca mukhriju ya itu berat maka diganti jimnya menjadi kasroh huwa khobarun muqaddamun dan lafat ya itu adalah khobar yang didahulukan ya karena kita lihat ini jamak ya ya itu jamak Wa hum mubtada'un muakhorun. Dan hum itu juga jamak, itu di Arab sebagai mubtada' muakhor. <clears throat> Kemudian keadaan yang ketiga atau terakhir, al-halatu thalithatu an yakunal wasfu mufradan wa ma ba'dahu muthannan au jam'an. Yaitu wasfnya itu mufrad. Kemudian isim marfu yang datang setelahnya itu musanna atau jamak. Ya an yakunal wasfu mufradan wa ma ba'dahu musannan au jama'an. Contohnya apa? Nahwu ajalin ajal ajalisunil qadiyani. Ya ajalisunil qadiyani. Apakah dua orang hakim tersebut duduk? Maka jalisun di sini sebagai wasaf itu mufrad. Dan al-qadiyani sebagai isim marfu yang datang setelahnya itu musanna. Kemudian contoh berikutnya ajalisunil qudatu. Ya. Apakah para hakim tersebut duduk? Maka jalisun di sini sebagai wasaf mufrad dan al-qudatu itu sebagai isim marfu yang datang setelahnya jamak. Nah, ini contoh dari keadaan ketiga ini fayata'ayyanu an yakunal wasfu mubtada'an wa ma ba'dahu fa'ilan satamasattal khobari. Maka menjadi jelas bahwa wasfnya di sini yaitu jalisun di Arab sebagai mubtada. Wa ma ba'dahu fa'ilan satamasattal khobari. Dan kata yang datang setelahnya yaitu al-qadiyani dan al qudotu itu di Arab sebagai fa'il yang menempati kedudukan khobar wala yu'rabu khabaron muqaddaman. Ya. Dan di sini jalisun tidak di'rab sebagai khabar muqaddam. Mengapa? Li faqdi syartil mubtada'i wal khabari. Karena tidak adanya atau hilangnya syarat bagi mubtada' dan khabar. Apa syaratnya? huwa tatabuqu fit tathniyati wal jam'i yaitu sepakat atau samanya e, mubtada dan khobar dalam tathniyah dan jamak. Ya, kita mengetahui syarat mubtada dan khobar itu harus sama-sama mufrad atau sama-sama musanna atau sama-sama jamak. Nah, di sini tidak terpenuhi syarat tersebut. Wahada makna qawlihi, ya, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wathani mubtadan ila akhirihi. Ya wathani mubtadan sampai selesai. Ai wathani wa huwa ma ba'dal wasfi mubtadaun. Yaitu kata yang kedua, yaitu kata yang datang setelah wasf itu di'arab sebagai mubtada. Wal wasfu khobarun anhu muqaddamun alaihi. Dan wasf itu di'arab sebagai khobar dan didahulukan dari mubtada. Ya. Kapan itu intato intato bako fi ghairil ifrodi? Ya ketika baik wasaf dan isim marfu tersebut itu sama-sama e, sepakat dalam jumlah bilangan namun kecuali mufrad. Apa itu yang kecuali mufrad? Wahwat tasniyatu tathniyatu wal jam'u yaitu ketika sama-sama musanna atau sama-sama jamak. Wa mafhumuhu ya dan mafhum atau yang dapat dipahami dari uh, ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ini annahuma intatabaqa fil ifrodi ya bahwa kalau wasaf dan uh, isim yang datang setelahnya itu sama-sama mufrad au lam yatatabaqo ya atau wasaf dan isim yang datang setelahnya itu tidak sama dari sisi bilangan lam yata'ayyan hadzal i'rabu maka tidak dapat dipastikan dengan i'rab ini yaitu i'rab bahwa wasafnya itu khobar kemudian yang datang setelahnya di i'rab sebagai mubtada wa qawluhu mubtadan bi ibdalil hamzati alifan Ya kemudian ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala mubtadan kan asalnya mubtadaun ya. Itu diganti eh, hamzahnya itu menjadi alif, menjadi mubtadan. Ya. Kemudian summa hadfiha. Ya, kemudian dihapusnya. Ya, dihapusnya alif tersebut. Ya, mengapa dihapus? Ya, bi ibdalil hamzati wa sum wa qawluhu mubtadan bi ibdalil hamzati alifan thumma hadfiha tiqa'i sakinaini. Ya, di sini mubtadan itu hamzah digantikan oleh alif kemudian dihapus karena adanya pertemuan dua sukun. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.